Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memujinya. Kita kembali dipertemukan di Senin sore ini. <clears throat> Yaitu 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita masih pada kitab Badil Wahyi dari Sahih Bukhari yang kita masih pada hadis yang ketiga dalam kitab Badil Wahyi yang mengisahkan tentang awal turunnya wahyu yaitu turunnya surat Iqra 5 ayat pertama dari surat Iqra surat Al-Alaq dan bagaimana proses turunnya wahyu tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita sampai pada ketika Nabi alaihi salatu wassalam kembali ke rumah beliau dan menemui Khadijah sang istri yang beliau menyampaikan uh, kepada sang istri apa yang terjadi ya lalu beliau mengatakan sungguh aku takut atas diriku ya aku mengkhawatirkan atas diriku yang kemudian Khadijah bintu Khuwailid pun membantah yakni menyatakan untuk menenangkan sang suami dengan beliau katakan <clears throat> Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Ya. Maka Khadijah radhiyallahu an di sini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abil Is dalam kitab dalam syarah Tahawiyah Fadzakarat Khadijah mayan fi hadza wa huwa makana majmulan bahwa makana majmulan alaihi min makarimil akhlaq wa mahasinis syam wa qad ulima min sunnatillahi ta'ala anna man jabalahu al akhlaq al mahmuda wa nazzahu 'anil akhlaq al madhmumah fa innahu la yukhzihi fa innahu la yukhzihi kata Hadijah kata Ibn Abil Is beliau mengatakan bahwa Hadijah di sini menyebutkan apa yang bisa menafikan ini yakni menenangkan suaminya kekhawatiran bahwa beliau khawatir terhadap keselamatan dirinya maka barang siapa yang telah diberikan tabiat ya dengan makarimul akhlak dan keindahan perilaku maka setelah diketahui dalam sunnatullah bahwa barang siapa yang diberikan akhlak yang terpuji dan dijauhkan dari akhlak yang tercela, maka sungguh dia tidak akan dihinakan dan tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana telah kita uh, terangkan dalam telah kita terangkan dalam pertemuan sebelumnya bagaimana ucapan Al-Hafidhun Nawawi wa fi hadza dalalah ala anna makarimal akhlaq wa khisalil khair sababus salama min masari isu. Ya. Di sini menunjukkan bahwa kemuliaan akhlak dan kebaikan perilaku adalah sebab keselamatan dari uh, tertimpanya kejelekan. Ayol ikhwah rahimani warahmukumullah. Sekaligus di sini menunjukkan dalil min dalailin nubuwah di antara bukti ya dari bukti-bukti kebenaran kenabian beliau Kemudian beliau Khadijah menyebutkan bukti-bukti atau perilaku tersebut. Ya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dhaif wa nawabi wa, na, wa ala nawabi ibil wa ala nawabi haq. Sesungguhnya engkau senantiasa selalu menyambung silaturahmi. Ya. Engkau selalu menyambung silaturahmi Kemudian wa tahmil al-kal. Al-kal itu adalah orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Maka engkau menanggung, melindungi mereka. Ya. Ini wa tahmil al-kal. Kemudian apalagi perilaku beliau wa taksib al-ma'dum. Ya. Ini dalam uh, satu riwayat, riwayat al eh, Sahih al-Bukhari dengan taksibul ma'dum ada pula menyatakan wa tuksib al-ma'dum. Ada pula riwayat wa tuksib al-mu'dim. Nah, al Kasab di sini adalah al-istifadah. Al-kasbu adalah huwa al-istifadah. Faka'annaha qalat idza raghiba ghairuka ayastafida malan mawjudan raghibta anta an tastafida rajulan ajizan wa tu'awi fatu'awinuhu. Ya. Kalau orang lain itu berhasrat ya untuk mencari harta, mengambil harta yang ada. Ya. Maka kalau engkau itu menginginkan berhasrat untuk memberikan faedah kepada orang lain, pada orang yang lemah, yang kau pun membantunya, membantu orang tersebut. Ya. Ini makna wa tuksib al-ma'dum atau al-mu'dim. Atau maknanya pula adalah tu'tin nas ma la yajidunahu inda ghairika. Engkau memberikan kepada orang lain apa yang tidak dia dapati dari orang selain engkau. Yani engkau memberikan orang yang lemah, orang yang gak mampu, apa yang gak bakal mereka dapatkan dari selain engkau. Itu maknanya. Atau makna pula adalah taksibul mal al-ma'dum wa tusibu minhu ma la yusibu ghairuka. Bisa juga dengan makna itu. yakni engkau memperoleh harta ya, memperoleh harta yang harta itu tidak ada atau dicari dan engkau mendapatkannya apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ya. Ini beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang Eh, kalimat ini. Wataksibul ma'dum atau tuksib al-ma'dum atau al-mu'dim. Watakri ad-daif, engkau senantiasa memuliakan tamu. Watu'inu ala nawaibil haq. Kalimat tu'inu ala nawabil haq dijelaskan oleh Hafidh Ibn Hajar kalimatun jami'ah li afrad ma taqaddam wa lima lam yataqaddam. Ini kalimat yang mencakup masing-masing perbuatan apa yang telah lalu disebutkan atau yang belum disebutkan. Ini sebagai kesimpulan ya umum penyebutan secara umum dari setelah menyebutkan masing-masing jenis perbuatan. Kalimat umumnya ini dicakup dengan watu'inu ala nawaibil haq. Ya. Dalam riwayat lain, sebagaimana dalam riwayat Bukhari pula, riwayat Al-Bukhari dalam kitab tafsir itu terdapat ziyadah watas dukul hadis engkau jujur dalam berbicara. Waktu adil amanah. Ada pula riwayat yang lainnya selain Al-Bukhari. Ada tambahan pula waktu adil amanah. Engkau menunaikan amanah. Engkau menunaikan amanah. Ya. Ini makna hadis ini. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa Setelah hadijah menyebutkan uh, beberapa kisal atau akhlak yang baik pada diri Nabi alaihi salatu wasallam yang dengan itu Khadijah berhujjah, berargumentasi bahwa Allah tidak akan menghinakan Nabi. Allah tidak akan merendahkan Nabi. Justru peristiwa yang beliau alami ini adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap beliau bahwa Allah akan memberikan kedudukan yang mulia sekaligus tugas yang mulia kepada beliau. Ya. Maka untuk semakin meyakinkan hal ini, maka Fantalaqat bihi Khadijah. Ya, Khadijah pun mengajak beliau pergi hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Hingga beliau berjumpa dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ya. Ibnu Ammi Khadijah. Yang mana dia adalah Ibnu Am. Ibnu Am itu sepupu, sepupu Khadijah. Sepupunya Khadijah. Ya, ini pernyataan apa? Ibnu Am Khadijah maknanya adalah sepupu Khadijah karena memang Khadijah itu adalah Khadijah bintu Khuwailid ya, bin Asad bin Abdul Uzza. Itu. Sehingga dari sini apa? Menunjukkan bahwa Naufal yang itu ayah daripada Waraqah adalah saudara dari Khuwailid karena sama-sama putra dari Asad bin Abdul Uzza. Sehingga Waraqah dengan Khadijah itu adalah Ibnu Am, sepupu. Nah, maka uh, Khadijah di sini mengajak Nabi alaihi salatu wassalam uh, pergi menemui siapa? Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdul Uzza, paman dari Khadijah atau eh, afan sepupu daripada Khadijah. Siapa dia? Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Karena dia adalah seorang yang beragama Nasrani ketika di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah masya Allahu ayaktub. Nah, wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Ya. Dia adalah seorang yang beragama Nasrani, tanassara. Tanassara yakni seorang menjadi seorang Nasrani. Karena beliau di masa jahiliyah beliau keluar meninggalkan Mekah. Ya, beliau bersama Zaid bin Amr bin Nufail karena tidak suka dengan fenomena penyembahan berhala ya yang dilakukan oleh kaumnya karena berasa beliau merasa tidak suka karena memang berentangan dengan fitrahnya bahwa ini nggak benar ini menyembah berhala ini bagaimana manusia mengibadai berhala ini kesyirikan menyekutukan Allah dalam ibadah maka mereka pun meninggalkan negerinya berangkat ke negeri Syam mencari agama ya, mencari agama yang sesuai dengan fitrah mereka <clears throat> maka ketika sampai di Syam Barakah terkagum dengan agama Nasrani ya, maka beliau pun memeluk agama Nasrani. Ya, memeluk agama Nasrani dan Nasrani yang beliau peluk kala itu adalah uh, beliau berjumpa dengan para ruhban yang masih para pendeta yang masih di, aga, di atas agama Nabi Isa yang bersih dan lurus. Ya, belum disimpangkan dan belum di kotori belum diganti dan belum diubah-ubah. Ya. Ini. Maka ketika beliau diberi berita, mendapatkan berita tentang Nabi Muhammad, ya, maka beliau bisa menerangkannya karena beliau masih berjalan di atas agama Nabi Isa yang masih lurus dan belum tercemar, belum diubah, belum disimpangkan, belum diganti-ganti. Ya. Ini warakah. Dia beragama Nasrani. Maka di antara keahlian uh, warakah adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani. Dia menulis dengan tulisan bahasa Ibrani. Fayaktub minal Injil bil Ibraniya masya Allahu ayaktub. Maka beliau bisa menulis ya kitab Injil dengan bahasa Ibrania sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk menulisnya. Ya. Dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain kalau di sini apa? Fakana yaktub fayaktub minal Injil bil Ibraniyah. Beliau pun menulis dari kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, ya, wayaktub minal Injil bil Arabiyah dia menulis dari kitab Injil itu dengan bahasa Arab. Ya, kalau di riwayat ini dengan Ibrania, dalam riwayat lain dengan bahasa Arab. Dalam riwayat mus Alimah Muslim, fakana yaktubul kitab al fakana yaktubul kitab al Arabi. Dia menulis bisa menulis dengan tulisan Arab. Beliau bisa menulis dengan tulisan Arab. Maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar semuanya benar. Karena Waraka belajar bahasa Ibrani dan tulisan Ibrania. Dan beliau memang juga mampu bisa menulis sehingga beliau pun bisa menulis dengan tulisan Ibrani. Sebagaimana beliau mampu menulis dengan bahasa Arab. Ya. Sehingga beliau memiliki kemampuan menulis dan berbahasa dengan dua bahasa ini tadi bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Maka beliau pun bisa menulis baik dengan tulisan Ibrani maupun dengan tulisan Arab bisa menyalin Injil baik dengan dengan tulisan Ibrani kemudian beliau salin lagi dengan bahasa Arab itu bisa dan sama-sama mampu ya. Dan di sini terdapat satu dapat faedah disifati dengan alkitabah kita kitabatil Injil dia mampu menulis kitab Injil duna hifzihi tidak disifati bahwa beliau menghafalnya kenapa ini satu faedah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar lianna hifdz Taurah wal Injil lam yakun mutayassaran kataisiri hifzil Qur'an alladhi khussat bihi hadhil ummah karena menghafal Taurat dan Injil itu tidaklah mudah. Seperti kemudahan yang Allah berikan dalam menghafal Al-Quran. Yang mana umat ini diberikan khususiah. Ya, berupa apa? Kemampuan dan Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Ini khususiah hadil ummah. Ya, inilah khususiah umat ini. Ayol ikhwar rahimani warahmatullah Inilah uh, siapa itu Warakah. Dan disebutkan keterangan di sini wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Ketika itu dia sudah tua renta dan sudah buta. Ya, sudah tua renta dan sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, "Ya ibna ammi, isma' min ibni akhika." Maka kemudian Khadijah mengatakan kepada Warakah wahai ibnu ammi, yakni wahai sepupuku, dengarlah berita dari ibni akhika, ya, dari anak saudaramu ini, yakni anak saudara yang berarti apa? Keponakan dari keponakanmu ini. Khadijah mengatakan kepada Waraka, ya bna ammi, ya, karena memang secara hakikat Khadijah lah sepupu daripada warakah. Sehingga ucapan ini kata para ulama alal haqiqah. Walaupun bisa pula dengan ala tauqir sebagai bentuk penghormatan karena memang demikian cara Arab di dalam menghormati orang lain yang sudah berusia lebih tua dipanggil dengan ibn am. Ya. Atau uh, afwan ada riwayat yang menyebutkan ya ammi, ya, ya ammi. Yang itu berarti apa? Menunjukkan yuridu tauqir untuk menunjukkan penghormatan karena Arab biasanya kalau memanggil orang lain yang berusia lebih tua itu dengan kata am, wahai paman. Namun di sini dengan sebutan apa? Ibna am. Wahai sepupuku. Ya, ini kan apa? Karena demikianlah hakikatnya karena memang Khadijah itu masih uh, ada hubungan sepupu dengan Warakah. Ya. Dengarlah berita dari keponakanmu ini, ibni akhika. Hadijah menyebut diri Nabi alaihi salatu wasalam di hadapan Waraqah sebagai ibnu akhika. Karena memang demikianlah secara nasab Waraqah itu masih sejajar dengan Abdullah ayahanda Nabi. Secara nasab karena nasab keduanya bertemu pada Qusay. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Sementara nasab Nabi itu adalah Nabi Nabi Muhammad bin Abdullah ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sehingga kalau kita ambil jarak yang mempertemukan eh, nasab kedua jalur ini dari Warokoh ke Qusay dengan dari Abdullah ayahanda Nabi ke Qusay jumlahnya sama. Ya, Warokoh bin Naufal satu, bin Asad dua, bin Abdul Uzza tiga, bin Qusay empat. Dengan siapa Abdullah bin Abdul Muttalib satu, bin Hashim dua, bin Abdi Manaf tiga, bin Qusay empat. Sehingga Warakah sejajar dengan uh, Abdullah ayahanda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah dari sini berarti Nabi seperti apa? Ibnu Akhi, Ibnul Akh, anak saudara, yakni seperti uh, keponakan. Ya. Sehingga Abdullah dari sisi ini fi daraja ikhwati, setingkat dengan saudaranya. Saudara. Ya. Di samping apa? Itu beliau ucapkan juga sebagai bentuk penghormatan. Karena demikianlah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar fihi irsyad ila anna sahibal haja yuqaddim baina yadayhi man yu'arraf bi qadrihi mimman yakunu aqrab minhu ilal mas'ul. Ya, demi di sini ada bimbingan bahwa seorang yang memiliki kebutuhan ya maka dia menyampaikan kepada orang yang dia kenal dengan cara apa? menyebutkan uh, hubungan kekerabatan terdekat dengan pihak yang dia tanya atau yang dia butuhkan itu. Ya, ini dalam sebagai bentuk apa? Uh, penghormatan kepada orang tersebut. Ya, ini masih keponakanmu ini loh orang ini datang mana itu masih keponakanmu itu masih sepupumu ya kenapa karena dengan cara itu dengan disebutkan hubungan kekerabatan yang terdekat itu akan uh, membuat apa adanya keterjalinan hubungan ya sehingga dia mau untuk mendengar lebih mau untuk mendengar apa yang dibutuhkan oleh orang yang datang tersebut ya <clears throat> Sehingga kata Al-Hafidh Ibn Hajar, Aradat bidzalika ayata'ahab li sama'i kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan seperti ini, ya, isma' min ibni akhika, dengarlah wahai waraqah dari uh, berita dari keponakanmu ini. Khadijah menginginkan dengan itu untuk agar beliau lebih mau mendengar ucapan Nabi. Wadzalika ablaq fit ta'lim dan itu akan lebih mengena dalam taklim. Ya. Maka Warakah pun mengatakan, "Ya bena akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, yakni sepupuku, apa keponakanku, apa yang engkau lihat? Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi pun menyampaikan eh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus ya. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. <clears throat> dalam riwayat di sini adalah dengan nazzalallah, dalam riwayat lain anzalallah. Ya, anzalallah Allah turunkan. Dalam uh, kitab tafsir dalam Sahih Bukhari unzila unzila ya unzila Nah di sini beliau katakan Waraka menjawab hada yakni Jibril ini tadi yang kau sampaikan dalam beritamu yang kau lihat bahwasanya hada yakni Jibril itu adalah an-namus yang Allah turunkan kepada Musa yakni sama Jibril yang datang kepadamu ini itu sama dengan Jibril yang datang kepada Musa alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama annamus sahibus sir. Pembawa berita rahasia. Ya. Pembawa berita rahasia ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Bukhari sendiri dalam dalam kitab al Anbiya. Ya. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan membedakan antara namus dengan jasus. An-namus sahibus siril khair pembawa berita rahasia yang baik. Sementara al-jasus adalah sahib asir sirri syar, pembawa berita yang jelek. Nah. Namun yang menyatakan bahwa namu secara umum itu adalah sahib besar ini penjabat jumhur ulama. Nah, sekarang <clears throat> kenapa eh uh, Warakah menyebutkan memperbandingannya dengan Nabi Musa. Ini adalah namus yang turun kepada Nabi Musa. Yang yang telah juga Allah turunkan kepada Nabi Musa. Beliau tidak mengatakan Nabi Isa. Sementara Warakah sendiri adalah beragama Nasrani. Ya. Maka di sini ada beberapa penjelasan. Ya. Pertama, karena kitab Nabi Musa alaihissalam itu meliputi Eh, banyak hukum. Ya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa meliputi banyak hukum berbeda dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa. Maka demikianlah nantinya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Mus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan meliputi banyak hukum. Ya. Ini alasan pertama. Yang kedua, karena Nabi Musa diutus untuk memberikan kehancuran kepada Firaun dan yang ber, dan yang bersamanya. Berbeda dengan Nabi Isa. Tidak demikian. Maka demikian pula Nabi Muhammad nantinya. Beliau akan diutus untuk menghancurkan Fir'aun umat ini yaitu Abu Jahal. Ya, dan yang bersamanya di perang Badar. Alasan ketiga bahwa adalah dalam rangka tahqiqan lirisalah untuk menegaskan di salah Nabi Makanya diperbandingkan dengan Musa karena Nabi Musa turunnya Jibril kepada Nabi Musa itu disepakati oleh semua ahlul kitab. Berbeda dengan Nabi Isa. Di sana ada pihak dari kalangan ahlul kitab yang menolak, yang mengingkari. Ya, maka eh uh, tahqiqan lirisa risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah disebutkan uh, eh, diperbandingkan dengan Nabi Musa Alaihi Salam. Ini beberapa jawaban yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya. Walaupun di sana memang betul ada riwayat ya yang itu beliau katakan sebagai sanad dengan sanad yang hasan yaitu dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Abu Nuaim dengan sanad hasan sampai kepada Hisham bin Urwah dari ayahnya ya tentang kisah ini bahwa apa Khadijah awalan atat ibna ammiha waraka fa akhbarathul khabar faqala la in kunti sadaqtini innahu la ya'tihi namus Isa alladhi la yu'allimuhu banu israil abna'ahum yaitu dalam kisah ini ada keterangan bahwa Khadijah pertama kali datang menemui sepupunya ini Warakah sendirian tidak bersama Nabi maka Warokah pun memberita dan beliau Khadijah yang berita, menyampaikan beritanya. Maka Warokah menjawab, "Kalau engkau benar dalam penyampaian berita ini, maka sungguh ya, yang datang kepadanya itu ada namusnya Isa, namus Isa yang Banu Israel tidak pernah mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Nah, berdasarkan riwayat ini berarti Khadijah datang dua kali kepada Warokah. Kali pertama sendirian dan dia yang beliau yang menyampaikan kisahnya. Nah, di kali pertama inilah eh, Warakah menjawab dengan apa? Namus Isa. Kemudian Khadijah datang kedua kalinya dengan bersama mengajak Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, di kali yang kedua ini Nabi yang menyampaikan kisahnya dan dijawab oleh uh, eh, Warakah dengan jawaban bahwa inilah namus Musa. Ya. Kenapa beliau katakan dengan namus Musa dengan jawab dengan apa? E, kesesuaian jawaban yang sudah kita jelaskan di atas. Untuk maksud yang telah kita jelaskan di atas. Lalu beliau mengatakan setelah beliau menegaskan bahwasanya adalah namus yang turun kepada yang Allah juga Allah turunkan kepada Nabi Musa, beliau katakan ya laitani fiha jaza'a laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk Wahai kalau seandainya aku di hari-hari itu yakni fiha yakni ala ayya yakni yang maksud fiha yakni fi ayyami dakwah di hari-hari dakwah itu aku adalah jazaa jaza bi fathil jim dzal al mu'jama dengan harakat fathah pada huruf jim dan huruf zalnya yang mu'jama adalah uh, hewan ternak yang masih kecil usianya kata al-hafidh Ibnu Hajar ka'annahu tamanna ayakuna inda zuhuri du'a ilal Islam syaban liyakuna amkana linasrihi. Nah, seakan-akan ini menunjukkan bahwa Warakah berangan-angan untuk ketika mulai tampaknya dakwah kepada Islam nanti akan ditampakkan oleh Nabi ini, beliau berangan-angan ketika itu beliau masih sebagai pemuda supaya beliau mampu membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini angan-angan beliau. Dari sini uh, tampak kenapa tadi disebutkan beliau sebagai seorang syaikhan kabiran yang telah buta. Telah tua berusia tua renta dan buta. Untuk ini menunjukkan bahasanya ketika itu beliau memang berusia secara kenyataannya beliau berusia sudah tua, maka beliau berangan-angan untuk menjadi muda kembali ketika Nabi sudah mendakwahkan agama ini. Ya. Kenapa? Supaya bisa beliau membela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Laitani aku nahayan, aku berharap aku masih hidup ketika kaummu mengeluar mengusirmu. Maka Rasulullah bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka mau mengusirku? Qala na'am. Maka dijawab oleh Warakah, "Iya. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Tidaklah seorang pun yang ya, tidaklah seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali pasti dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Kalau seandainya aku mendapati harimu, hari engkau diusir itu, ya, maka aku pasti akan membelamu dengan pembelaan yang sangat kuat. Ayol ikhwar rahimani warahmukumullah. Ini sebagai pelajaran penting bagi kita bahwa jalan dakwah ini itu mengandung resiko yang sangat besar. Yang diketahui ya, bahkan Warokoh pun langsung tahu, langsung faham resiko ini. Maka beliau sampaikan resiko ini dan kesiapan beliau untuk membela Nabi, untuk menanggung resiko itu. Ya, Laitani aku hidup, aku ber, semoga aku masih hidup ketika kau mengusirmu. Maka Nabi heran, apakah mereka bakal mengusirku? Karena beliau tahu tadi sebagaimana ditegaskan oleh Khadijah bahwa beliau memiliki makarimul akhlak yang pasti Allah tidak akan menghinakannya. Maka dijawab oleh Khadijah oleh Kharaqah, "Iya betul." Karena memang tidaklah seorang pun yang sebelummu yang membawa seperti apa yang kau bawa ini pasti mereka akan dimusuhi. Demikianlah para nabi. Mereka dimusuhi oleh kaumnya. Oleh karena itu, ini sebagai pengingat bagi setiap kita yang mengikuti jejak para nabi. Maka bersiap-siaplah. Maka Anda pasti akan dimusuhi sebagaimana para nabi itu dimusuhi. Demi apa? Karena setiap membawa al-haq pasti akan dimusuhi oleh para ahlul batil. Demikian mungkin pelajaran yang bisa kita sampaikan mengingat waktu yang Eh, terbatas. Insya Allah kita akan sempurnakan di pertemuan berikutnya karena masih banyak fawaid dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.